Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Barakallahu fikum hafizakumullah jami'an. Kita akan mengulangi sedikit pembahasan terakhir kemarin barakallahu fikum mengenai ucapan Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala kesimpulan daripada enam ucapan-ucapan para ulama al-mustahidin dari kalangan al-imam, dari kalangan A'imah arba'ah yaitu empat imam ahlu istihad, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad kata beliau Idan jika demikian, hadi akwalul a'immah al-mustahidin. Nah, inilah ucapan-ucapan para imam al istihad. Istahadu an ilmin, mereka beristihad. Nah, barakallahu fikum bersumber dari ilmu wa an ahliyatin al istihad dan memang mereka itu ahlinya dalam artian mereka memang memumpuni dalam masalah istihad. Lakin akan tetapi lam yad'u li anfusihimul ismah walaupun demikian mereka tidak meninggalkan pada diri-diri mereka isnah penjagaan dalam artian maksum, maksum dari kesalahan tidak. Bahkan ada di antara mereka yang nah barakallahu fikum istihadnya keliru, nah barakallahu fikum dan juga pendapatnya keliru. Jadi sandaran kita barakallahu fikum wa adalah dalil. Nah, barakallahu fikum sebagaimana yang akan beliau sampaikan. Perhatikan di situ bal ausau an yu'khadha min aqwalihim ma wafaqat dalil. Naam, bahkan mereka saling mewasiatkan agar diambil dari ucapan mereka yang mencocoki dalil. Kami nukilkan sekali lagi barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum tidak masalah. Kullama takarrar takarrar. Nam, kapanpun atau semakin diulang-ulang sebuah faedah, takarrar semakin menetap barakallahu fikum. Berkata al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Malik bin Anas Abu Abdullah, beliau mengatakan sebagaimana yang dinukilkan oleh al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau Jami' Bayan al-Ilmi Fadlih, Na'am barakallahu fikum Imam Malik berkata, "Innama ana basyarun." Hanya saja aku adalah manusia biasa. Ukhti wa Aku keliru dan aku benar. Dalam artian terkadang keliru, terkadang benar, kata beliau. Kemudian beliau mengatakan, "Fangzuru ila ra'yi." Maka lihatlah kepada pendapatku atau kepada pemikiranku. Fakullama wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu bih. Selama ucapanku, selama pendapatku mencocoki Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka ambillah. Wa kullama lam yuwafiqil kitab was sunnah fatruku. Perhatikan, beliau mengatakan, dan kapan pun ucapanku atau pendapatku tidak mencocoki dalam artian menyelisih daripada dalil, tidak mencocoki Al-Qur'an dan sunnah fatruku, maka tinggalkanlah. Nah, barakallahu fikum. Itu diantaranya ucapan Al-Imam Malik. Nah, barakallahu fikum Malik bin Anas Abu Abdullah. Kata beliau di sini perhatikan, fayajibu 'alal hanbali idza ra'a dalil ma'a syafi'i an ya'khudha biqauli syafi'i. Maka wajib bagi orang yang bermadzhab Hambali, pengikutnya Ahmad bin Hambal, apabila melihat dalil bersama pengikutnya Syafi'i, eh, pengikutnya Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, Nam an ya'khudha wajib untuk dia itu mengambil biqauli Syafi'i, wajib dia itu mengambil ucapan pengikutnya mazhab Syafi'i. Kapan itu selama mencocoki dalil? Wa wajibun asy-Syafi'i idza ra'a dalil ma'al Hanafi dan wajib juga terhadap orang yang menganut madhabnya Syafi'i apabila dia melihat dalil ma'al Hanafi, dalil tersebut bersama pengikutnya Imam Abu Hanifah an ya'khudha al Hanafi. Nah, wajib untuk dia itu mengambil ucapan orang yang bermadhab Hanafi. Nah, barakallahu fikum. Wa wajibun 'alal Maliki dan wajib juga orang yang bermadhab Maliki pengikutnya atau bermadhab madhabnya Malik bin Anas Idara dalil apabila dia melihat dalil ma'al hanbali, dalil bersama pengikutnya Ahmad bin Hanbal, an ya'khudha al hanbali, maka wajib dia mengambil ucapan Hanbali. Nah, barakallahu fikum. Li'annal gharada, perhatikan ini. Dikarenakan tujuan intinya huwal ittiba'ud dalil. Intinya adalah mengikuti ad-dalil. Nah, man taraka dalil dhalla sabil. Barang siapa yang meninggalkan dalil, niscaya dia akan sesat dari jalan yang lurus. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Naam man taraka dalil dalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang meninggalkan dalil, Nah sungguh dia akan tersesat dari jalan yang lurus. Na'udzubillahi min dalik. Nah barakallahu fikum. Sehingga Imam Malik bin Anas Nah beliau juga menyatakan dalam sebuah kitab eh, dinukilkan oleh Al Imam Al Harawi dalam kitab Damil Kalam wa Ahli, man arada najata fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang ingin Naam kebarakallahu fikum keselamatan, maka wajib atasnya untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam barakallahu fikum seperti itu. Kata beliau apa di sini perhatikan gharadu huwa wattiba'ud dalil karena tujuannya intinya adalah mengikuti dalil laisal gharadu qaula fulan wala fulan. Perhatikan baik-baik ini. Bukan yang diinginkan sebagai patokan itu bukan ucapan si fulan, wala fulan, wala fatwa fulan, wala syekh fulan, wala ustad fulan. Hati-hati, hati-hati barakallahu fikum. Tapi sandaran kita, pedoman kita, patokan kita adalah ad-dalil barakallahu fikum. Bukan semata-mata fatwa syekh fulan. Nah, syekh fulan membolehkan kok. Dan semisalnya, nah barakallahu fikum. Jangan demikian, tapi lihat dalilnya ada enggak gitu. Nah, barakallahu fikum. Kalau sesuai dengan dalil, maka kita ambil. Nah, barakallahu fikum. Kalau tidak sesuai dengan dalil jangan kita ambil barakallahu fikum man tarakat dalil dalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang meninggalkan ad-dalil, niscaya dia akan tersesat dari jalan yang lurus. Naam. Fala yata'assabuna li a'immatihim. Maka na'am barakallahu fikum mereka tidak diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum jangan sampai mereka yata'assabun saling fanatik. Nah, barakallahu fikum ta'assub dengan apa? Para imam mereka sudah tahu imam-imam mereka, ustadz mereka, syekh mereka keliru, tetap dibela juga. Tetap dibela, tetap diberikan dukungan dan juga dibela. Jangan, barakallahu fikum. Keliru, keliru. Yang sesat, tetap sesat, barakallahu fikum. Hati-hati. Wa inna may ta'assabuna dalil faqat dan hanya saja hendaknya mereka yang ta'assabun berpegang teguh dengan dalil saja yang dijuluki dengan al-mutamassikun. Lebih pantasnya, lebih layaknya kalau seandainya kita ucapkan al-mutamassik yaitu orang yang berpegang teguh dengan apa? ad-dalil al-mutamassik bil kitab sunnah orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan as-sunnah bukan enam orang-orang yang muta'assibun li ara'i a'immatihim bukan orang-orang yang mereka itu fanatik terhadap apa terhadap pemikiran-pemikiran para imam mereka naudzubillah min dzalik berkata Syekh Shalih Fauzan dalam sebuah kitab yaitu dalam kitab beliau dalam silsilah Syar Sa'il Syekh Shalih Fauzan nah memiliki beberapa risalah tulisan kemudian sana dikumpulkan Nah, barakallahu fikum dalam silsilah syarh Rasail eh, halaman 53 ya. Nah, mungkin cetakannya berbeda-beda. Beliau mengatakan barakallahu fikum fala yakfi annal insan ya'riful haqqa faqat. Tidak cukup bahwasanya manusia itu mengenal kebenaran saja. Bala budda an ya'rifal haqqa wa ya'rifal batil. Bahkan harus dia itu mengenal kebenaran dan juga mengenal kebatilan. Kenapa? Tujuannya apa? Ya'riful haqqa min ajli an ya'mala bih wa ya'riful batila min ajli an yatajannabah. Dia mengenal kebenaran, mengenal al-haq dalam rangka agar dia mengamalkan dengannya dan dia mengenal mengetahui kebatilan dalam rangka agar dia menjauhinya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga Syekh Saleh Fauzan mengatakan dalam Syarah al mandhuma Al-Haiyah barakallahu fikum li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah taala Syekh Saleh Fauzan mengatakan fala yajuzu akhdhu qaulil faqih mahma balagha min al-fiqh wal ilm tidak diperbolehkan mengambil ucapan orang faqih walaupun tingkatannya sampai puncak nam eh, Sumpah eh, walaupun tingkatannya sampai puncak apa ilmu fikihnya dan ilmunya barakallahu fikum. Mahma balagha min fiqh walaupun orang tersebut sampai enam puncak fikihnya dan juga ilmunya. Nah, tidak boleh kita mengambil ucapan seorang faqih kecuali apa? Illa idza kana mabniyan 'ala dalilin sahih kata beliau. Kecuali apabila ucapan tersebut dibangun di atas dalil yang benar. Amma in kana Adapun kalau seandainya ucapan tersebut barakallahu fikum mukhalifan lid dalil, menyelisih berat dalil, fala yu'khadh maka jangan sekali-kali diambil ucapan tersebut. Li'annahu la qawla di ahadin dikarenakan tidak ada ucapan yang dianggap untuk seorang pun ma'aqadir Rasul bersamaan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam hati-hati barakallahu fikum, hati-hati naam. Berikutnya kata beliau di sini, wa hadha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Eh, naam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani. Nah, barakallahu fikum Al-Harrani Syekhul Islam Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim. Nah beliau wahada Syekhul Islam Ibn Taimiyah wal Imam Ibn Qayyim murid beliau dan inilah sekarang Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga Al Imam Ibn Qayyim murid Syekhul Islam wal Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab kulluhum ya'muruna bihadza semuanya mereka itu merintahkan nah untuk eh, merintahkan pada perkara ini wa yaqulun dan mereka mengatakan ungduru fi aqwalil ulama lihatlah kepada ucapan-ucapan para ulama Fakhudhu maqama alid dalil maka ambillah Nah, barakallahu fikum ucapan-ucapan tersebut yang sesuai dengan dalil, yang tegak padanya dalil. Wa kalamuhum fi hadza ma'lumun min kutubihim. Dan kalau seandainya dilihat, dicek kembali ucapan-ucapan mereka barakallahu fikum sudah diketahui dalam nah barakallahu fikum dilihat dari kitab-kitab mereka barakallahu fikum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, barakallahu fikum memiliki Nah, kitab ini kumpulkan dalam kitab Majmu' Fatawa barakallahu fikum Kalam beliau juga masyhur. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighazatul Hafan atau Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah barakallahu fikum banyak sekali. Nah, dan mereka semuanya menyeru kepada apa? Tidak menyeru kepada taklid, tidak menyeru kepada membabi buta, tidak menyeru kepada ta'assuf fanatik tidak tapi menyeru, mengajak semuanya kaum muslimin secara umum dan ahlu sunnah wal jamaah secara khusus untuk bersandarkan, untuk berpegang teguh dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Hati-hati. Mantarakat dalil, dalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang meninggalkan dalil, niscaya dia akan tersesat dari jalan yang lurus. Naam. Berikutnya, Hada huwa madhabu ahli sunnah wal jamaah. Inilah madhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita ini bukan bermadhab, bermadhab hambali, bukan. Syafi'i juga bukan. Maliki juga bukan, Hanafi juga bukan, tapi kita madhab kita adalah ahlu sunnah wal jamaah senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan senantiasa bersatu berjamaah di atas Al-Quran was Sunnah bifahmi salafil ummah barakallahu fikum ahlus sunnah wal jamaah. Naam, la ta'assuba tidak ada yang namanya fanatik, lakin laisa ma'na hadha akan tetapi bukan maknanya perkara ini an narfudha al madhahib wa natrukaha bukan maknanya kita langsung menolak madhab-madhab tersebut dan meninggalkannya tidak bal nastafida minal madhahib bahkan kita mengambil dari apa mengambil faedah dari madhab-madhab tersebut terkadang kita ambil faedah dari madhabnya Imam Ahmad eh, Imam Syafi'i Imam Malik Naam dan Abu Hanifah. Naam. Wa min fikih a'immah dan juga kita mengambil dari fikihnya para a'immah. Li'annahu sarwatun azimatun dikarenakan nah barakallahu fikum mereka adalah apa? merupakan apa? merupakan jeripayah yang sangat besar. Lakin nutabi dalil tapi kita apa? kita hanya mengikuti dalil, tapi yang diikuti oleh kita adalah ad-dalil. mangkana ma'ud dalilun akhadna biqaulih. Selama bersama para aimah tersebut dalil maka kita ambil ucapannya hadza huwal wajib ini yang wajib jadi ingat-ingat ya jangan semata-mata kita fanatik ta'assub dengan gurunya syekhnya ustadznya nah sehingga apa ustadznya keliru tetap dibela jangan al haqqu haqqun yang namanya kebenaran itu adalah adalah kebenaran al haqqu haqqun wa in qalla adaduhum ya wa in ada duha atau wa in ada duh yang namanya kebenaran itu benar walaupun sedikit jumlahnya barakallahu fikum na'am Eh, wah. Barakallahu fikum. Berikutnya, wa man la ya'rifud dalil yas'al ahlul ilm ini yang wajib bagi kaum muslimin secara umum dan ahli sunnah secara, secara khusus barakallahu fikum terutama para talabatul ilm apabila tidak mengetahui dalil yas'al ahlul ilmi hendaknya dia bertanya kepada ahlul ilm jangan diam Nah, jangan diam barakallahu fikum, jangan rasa merasa malu sungkan, jangan. Nah, kecuali sungkan yang mananya positif, yaitu sungguh mengharapkan dalam artian sungguh mengharapkan ilmu tidak masalah. Sungkan terhadap ilmu tapi sungguh mengharapkan ilmu. Bukan sungkan yang maknanya negatif dalam artian malu terhadap ilmu. Tidak diperbolehkan barakallahu fikum innallaha la yastahyun 'anil haqq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merasa malu dari kebenaran. Jadi kebenaran ilmu jangan kita merasa malu barakallahu fikum. Harus merasa tegar dan ingin tahu. Nah barakallahu fikum ilmu yang kita miliki itu baru sedikit Nah, barakallahu fikum walaupun mungkin kita lihat ada yang belajar, ada yang mengajar, ada murid, ada guru, ada ustadz, ada syekh, tapi ilmu makhluk Allah Subhanahu wa taala itu walaupun sedalam apapun, sebanyak apapun itu masih sedikit. Wa ma utitu minal ilmi ila qalila. Dan tidaklah kalian diberi ilmu melainkan sedikit. Wa fauqa kulli dzilmin alim. dan di atasnya orang yang berilmu itu ada yang lebih berilmu lagi. Barakallahu fikum. Sehingga Allah Ta'ala menuntun agar kita senantiasa berdoa. Rabbi zidni ilma. Nah, Rabbi zidni ilma. Rabku, wahai Rabku, tambahkanlah kepadaku enam ilmu. Tambahkanlah kepadaku ilmu. Nah, barakallahu fikum. Naam. Berikutnya, Ngaywa ya, kata beliau, "Waman la ya'rifud dalil, waman la ya'rifud dalil, barang dan barang siapa yang tidak mengetahui dalil yas'al ahlul ilm." Nah, hendaknya dia bertanya kepada ahli ilm. Qala ta'ala fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ta Bertanyalah kalian semuanya Nah, kepada ahli dzikir itu ahli ilm. Jika kalian benar-benar tidak mengetahuinya, barakallahu fikum. Jadi ingat-ingat, pertanyaan yang diajukan kepada para asatidah, kepada para masyayikh, barakallahu fikum, usahakan pertanyaan yang memang itu nah pertanyaan yang untuk diambil faedahnya, barakallahu fikum, bukan untuk pertanyaan untuk mengadu domba, nah barakallahu fikum atau untuk namimah atau untuk menghibai dan semisalnya bukan barakallahu fikum tapi apa dalam rangka untuk istifadah mengambil sebuah faedah barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an na'am Kata beliau, "Li'annaka turidu bara'atad dhimmah," dikarenakan kamu hendak atau ingin berlepas diri dari tanggungan. Naam, fa idza kunta ta'rif, apabila engkau telah mengetahui, falhamdulillah. Nah, apabila engkau telah mengetahui, alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Khudh bid dalil, tapi ambillah dengan dalil. Wa idza kunta la ta'rif, namun apabila engkau tidak tahu, fa innaka tas'alu ahlul ilm maka sungguhnya wajib atas dirimu untuk bertanya kepada ahlul ilm. Hada huwal wajib. Inilah perkara yang wajib. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullahu jami'an. Naam. Berikutnya, al-qismus tsani pembagian yang kedua barakallahu fikum. Nah, pembagian kedua berkaitan masalah apa? Masalah istihad. Nah, istihad berkaitan masalah fikih yang kedua ini adapun nah barakallahu fikum istihad. Yang pertama adalah apa? Adalah istihad yang memang apa? Memang nampak padanya dalil. Dalam artian ada dua perselisihan, dua pendapat, tapi yang satunya bersama dalil, yang satunya tidak ada dalilnya. Maka kita wajib mengambil yang ada dalil atau kita ambil yang bersama ad-dalil barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Bahwa sekarang kita bahas yang berikutnya al-qismus pembagian yang kedua Nam al-qismu tsani min Pembagian yang kedua dari pembagian istihad ini al-istihadul fikhi. Yaitu istihad dalam masalah fikih. Malam yadhar fihi dalilun ma'ahadil qaulain. Tapi nam barakallahu fikum istihad dalam masalah fikih ini adalah apa? Malam yadhar fihi dalil yang mana istihad tersebut tidak nampak pada dalil bersama salah satu di antara dua ucapan. Ada dua ucapan, nah barakallahu fikum dua perselisihan tapi tidak nampak dalilnya. Balkilal kaulaini muhtamal bahkan dua ucapan atau dua pendapat tersebut barakallahu fikum muhtamal ada kemungkinan. Kemungkinan ini, kemungkinan itu. Fahadalah inkaru fi masail istihad. Maka yang seperti ini tidak ada pengingkaran dalam arti tidak diingkari dalam masalah istihad. Madama lam yatarajjah syai'un min dalil. Selama tidak ada salah satu atau tidak selama tidak ada sesuatu pun yang menguatkan Nah, dari permasalahan tersebut dengan dalil. Fala ingkaru ala man akhadha biqaulin min al-aqwal. Maka jangan diingkari, Ya, jangan diingkari terhadap orang nah, terhadap orang yang mengambil nah dengan sebuah ucapan dari ucapan-ucapan yang ada barakallahu fikum. Misalkan ya, dua-duanya sahih misalkan. nah ada yang membaca dengan doa istiftah dengan Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira misalkan. Kemudian ada lagi yang satunya, nah barakallahu fikum Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Naam ila akhirnya Nah, itu beda-beda barakallahu fikum tapi dua tapi semuanya sahih sehingga boleh pakai ini, boleh pakai itu, boleh mengambil pendapat yang ini, boleh mengambil pendapat yang itu barakallahu fikum seperti itu. Nah, misalkan apa? Nah, barakallahu fikum misalkan berkaitan masalah enam doa-doa sujud. Eh, bacaannya macam-macam, ada yang subhanallah rabbiyal a'la, subhanallah rabbiyal a'la tiga kali, ada juga bacaan yang lain. Nah, barakallahu fikum. Naam. Kata beliau di sini, syaritata alla yakuna indahu ta'assubun aw hawa. Syaratnya barakallahu fikum, syaratnya hendaknya tidak ada pada orang tersebut ta'assubun, fanatik au hawa atau hawa nafsu. Jadi modalnya ketika dia mengambil ucapan tersebut bukan bermodal atau bukan berambisi dikarenakan hawa nafsu atau hawa nafsu nah, atau fanatik. Nah, barakallahu fikum. Wa inna ma qasduhu al-haq, tapi yang dia inginkan adalah kebenaran. Lidzalika oleh karena itu, na'am la yunkiru hanbali 'ala syafii Enam. oleh karena itu tidak selayaknya eh, orang yang bermadzhab Hambali itu mengingkari Nah, barakallahu fikum orang yang bermadzhab Syafi'i, wala yukiru Syafi'i al Maliki. Tidak pula orang yang eh, tidak pula yang bermadzhab Syafi'i mengingkari orang yang bermadzhab Maliki, wal a'immah al arba'ah dan para a'immah al arba'ah empat imam tersebut wa dan pengikut mereka ikhwatun ala madaris zaman. Mereka masih bersaudara. Nah, barakallahu fikum. Innamal mu'minuna ikhwah saja kaum mukminin semuanya adalah ikhwah, adalah bersaudara. Walillahil hamdu dan hanya milik Allah lah segala pujian. Ma waqa'a bainahum adawatun. Nah, tidak terjadi antara mereka permusuhan-permusuhan. Wa laqa'a bainahum jazarat. Nam. Hazazatun. Tidak pula terjadi pada mereka kerenggangan dalam bersaudara. Wa in waqa'a syai'un min dzalik wa in fa ma huwa min ba'dil muta'assibah. Dan kalau seandainya muncul atau terjadi sesuatu dari Perkara-perkara tersebut biasanya muncul dari sebagian orang yang muta'assibah, taasub, fanatik dengan Imam Syafi'i akhirnya menjelek-jelekkan Imam Naam ya, orang yang bermadzhab hambali misalkan seperti itu. Tapi kalau kita anusunal sunnah jamaah, barakallahu fikum, alhamdulillah tidak apa? tidak ta'asub dengan madhabi barakallahu fikum kita tidak ta'asub dengan madhab Hambali, Maliki, Syafi'i atau Hanafi tapi kita adalah mutamassikun kita adalah orang-orang yang mutamassikun walhamdulillah orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah barakallahu fikum na'am seperti itu Kata beliau sini, wa in waqa syai'un min fa'in fa in wa innama fa innama huwa min ba'dil muta'assibah. Perhatikan kalau seandainya terjadi permusuhan di antara para pengikut madhab tersebut, itu karena muncul dari sebagian orang yang mutasibah, orang yang fanatik. Alladzina la ibrata bihim yang mereka itu nggak dianggap sudah. Lakin jumhur ashabil madzhab arba'ah, namun mayoritas para pengikut madzhab yang empat Walhamdulillah laisa bainahum ada'un wala tafarruqun. Tidak ada di antara mereka permusuhan, tidak pula Nah, perpecahan, wala hazazatun, tidak pula kerenggangan-kerenggangan, yatazawwajuna, bahkan mereka saling menikahkan, wa yusalli ba'dhum khalfa ba'd, dan sebagian mereka pun salat di sebelahnya, eh, di belakang sebagian yang yang lainnya, wa yusallimu ba'dhum ala ba'd, dan sebagian mereka pun mengucap salam terhadap sebagian yang lainnya, wa yatakhawun, wa yata wa yatakhawun. Naam dan mereka saling bersaudara ma'anna indahum ikhtilafan fi ba'dil masail istihadiyah al-muhtamalah nah, bersamaan bahwasanya nah di sisi mereka ada perselisihan pada sebagian permasalahan istihadiyah yang masih ada kemungkinan-kemungkinan kemungkinan nah barakallahu fikum benarnya kemungkinan ini dan itu barakallahu fikum na'am allati lam yadhhar rujhanu ba'daha ala ba'd yang belum nampak nah barakallahu fikum belum nampak apa kuatnya sebagian pendapatnya, sebagian istiadatnya, atau sebagian yang lainnya. Sama-sama kuatnya misalkan, belum nampak mana yang kuat, kemudian sama-sama muhtamal. Wa min huna dan dari sinilah qalu al kalimat al masyhurah maka dari sinilah mereka mengatakan sebuah ucapan yang sudah masyhur terkenal la ingkara fi masalah istihad tidak ada pengingkaran dalam masalah istihad tapi ingat ya ucapan seperti ini tidak kita bawa pada secara mutlak dalam artian Nah, permasalahan istihad itu ada dua jenis, istihad yang keliru dan istihad yang benar. Maka yang wajib bagi kita adalah ketika Nah, ada permasalahan istihad, kita memilih istihad yang benar. Barakallahu fikum, jangan memilih istihad yang keliru. Idza istahada al-hakim fa asaba falahu ajran. Apabila seorang hakim, seorang alim beristihad kemudian benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala istihadnya dan pahala mencocoki kebenarannya. Wa idza wa istahada al-hakim aw al-alim fa akhta'a falahu ajrun wahid dan barang dan apabila seorang hati orang alim beristihad kemudian keliru maka dia mendapatkan satu pahala tapi ingat jangan memilih enam eh, keringanan-keringanan para ulama yang tidak bersumber dalil pilihlah yang yang ada dalilnya nah para fikum seperti itu adapun permasalahan istihadiyah yang tidak nampak dalilnya dalam artian masih ada ihtimal dalam ihtimal ini dan itu maka jangan diingkari kalau seandainya ada yang mengamalkan karena terkadang apa terkadang seperti itu nah terkadang seperti itu keadaannya nah barakallahu fikum dalam artian Eh, misalkan dalam sebuah doa istiftah ada yang mengucapkan Allah Akbar kabira, ada juga yang menggunakan Allahumma ba'id baini. Silakan dua-duanya boleh. Nah, al-amru wasi' barakallahu fikum. Naam. Kata beliau, "Faidza kana ahlu baladin ala qaulin min ahli min al-izdiyadiyah." Nah, kata beliau, apabila eh, sebuah negeri atau penduduk negeri nah berada di atas sebuah ucapan dari ucapan-ucapan yang merupakan itu ucapan istihadiyah allati lam yadhhar ma yukhalifuha yang mana ucapan tersebut tidak nampak padanya atau tidak nampak sesuatu yang menyelisihinya wala ma yu'ariduha tidak pula sesuatu yang menentangnya mustam'ina ala ra'yin min hadil ara' al fikhiyah mereka semuanya bersatu berkumpul di atas pemikiran dari pemikiran-pemikiran fikih ini fala yasuhu maka tidak diperbolehkan li ahadin untuk seorang pun an yufarriqa hadal istima untuk memecah belahkan atau mencerai-beraikan perkumpulan atau persatuan ini bal yan baghi al wifaq wa adamul ikhtilaf bahkan yang layak adalah bersatu nah barakallahu fikum bersatu padu dan Nam tidak adanya perselisihan di situ. Barakallahu fikum. Ingat-ingat ya. Nam ini semuanya ketika tidak nampak dalilnya. Tapi kalau seandainya nampak dalil dari dua perselisihan atau perkara istihadiyah maka kita harus kembali kepada ad-dalil. Man ke dalil dalla an sawa'is sabil. Padang siapa yang meninggalkan dalil, niscaya dia akan tersesat dari jalan yang lurus. Wallahu alam sawab. Nam semoga Nam Permasalahan yang kedua ini yang disyarah oleh Syekh Salah Fauzan secara panjang lebar ini bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillah kita selesaikan. Nah, sudah kita selesaikan permasalahan yang kedua. Untuk berikutnya Insya Allah kita akan memasuki pada permasalahan yang ketiga Bi'idnillahi jalla wa'ala. yaitu berkaitan masalah Nah, barakallahu fikum Nam wajibnya kita taat kepada para pemimpin muslim barakallahu fikum dan tidak boleh kita berontak, kudeta, revolusi dan semisalnya yang itu merupakan unsur atau merupakan bagian daripada pemikiran-pemikiran atau ajaran-ajaran khawarij. Na'udzubillahi killa benar, killa benar, killa benar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka yaitu orang-orang khawarij naudzubillah. Nah, cukup sekian dulu yang sampaikan. Semoga bermanfaat dan juga berfaedah serta bisa dipahami serta dimengerti dan juga diamalkan semuanya. Biidznillah jalla wa ala subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.